العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin dan pendengar yang bahagia Marilah Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya dengan rahmatnya lah serta hidayahnya kita selalu diberi kemampuan untuk menjalankan taat kepadanya sehingga mudah-mudahan dengan taat itu kita selalu berada pada jalan yang diridhoinya. Dan kita pada kesempatan yang sama ini pula berdoa pada Allah Semoga Allah selalu melimpahkan selawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu menjunjung tinggi derajat beliau walaupun ada beberapa gelintir manusia ada beberapa oknum manusia yang mencoba meletakkan Rasulullah di bawah dirinya naudzubillah peristiwa demikian yaitu berusaha untuk menghina utusan Allah sebagai Sayyidul Mursalin tidak sekali saja selama dunia ini berkembang zat yang maha kuasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala saudara-saudara muslimin barangkali yang belum sempat membaca Quran di tanah air kita terjadi sesuatu yang sangat meresahkan yaitu diisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Nabi kita Muhammad di antara orang-orang yang populer yang terkenal itu diletakkan dalam urutan yang ke-11 di bawah manusia yang tidak lebih adalah manusia-manusia yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Untung pemerintah kita ini pemerintah yang baik melindungi semua rakyatnya. Sehingga yang bertanggung jawab atas majalah monitor ya, ini cepat diperingatkan majalahnya dicabut izinnya sekaligus orangnya penanggung jawabnya akan diadili.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 sadaqallahul 'azim Ya artinya kurang lebih Kul katakanlah wahai Muhammad Huwal Qadir Ialah Allah yang maha Kuasa untuk apa? Ala ayyab'ata alaikum azaban. Allah kuasa, Allah mampu untuk mengirim, untuk mewujudkan atas kalian ya orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang musyrik azab yang seluas-luasnya baik di dunia maupun di akhirat min dari atas kalian ya, siksa di dunia yang dari atas kita mungkin berupa dalam hal ini Ibnu Abbas memberikan tafsir ayat ini agak berbeda. Min fawqikum ay min ruasa ikum dari pemimpin-pemimpinmu au min tahti arjulikum ay min abidikum kalau misalnya di dalam kehidupan bermasyarakat ini ada pemimpin yang adil itu akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Tapi sebaliknya yang kalau pemimpin-pemimpin itu pemimpin jahil, pemimpin yang memikirkan dirinya menggunakan masyarakat sebagai lembu perahannya, maka yang datang adalah siksa, adalah kesengsaraan bagi masyarakat. Demikian juga minta diarjulikum diartikan oleh sahabat sebagai mufassir Rasulullah. Ini kalau hamba-hamba rakyat meskipun kehidupan masyarakat akan tidak tenteram. Kalau aturan lalu lintas barangkali sudah diatur kecepatannya dalam kota, ada rambu-rambunya, tapi memakai jalan tidak mematuhi itu, maka lalu lintas akan kacau. Demikian juga para pekerja. Kalau tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik, barangkali produksi juga akan menurun sehingga terjadilah kekurangan-kekurangan yang bagaimanapun juga langsung atau tidak tidak langsung ini adalah merupakan dan min indillah merupakan siksaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat membaca ayat ini ini Rasulullah billah, a'udhu biwajhik, a'udhu Saya berlindung dengan Rabbu ya Allah dari siksa baik dari atas maupun dari bawah. Ya, barangkali doa ah, Rasulullah ini bisa kalau kita mengikuti sunnahnya setiap kali kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang siksa Allah kita ini harus mohon perlindungan dari Allah dari segala macam siksanya. Allah bisa manusia awal riqa ba'dakum ba'sa ba'd. Ya, syiaan itu syiah itu kelompok-kelompok golongan-golongan. Kalau Allah sudah menghendaki siksa itu bisa dari banjir, banjir, tofan, atau dari kalangan manusia sendiri. Manusia yang tidak sama pendapatnya, manusia tidak sama kemauannya, yang satu ingin untuk membangun, ingin supaya masyarakat tenteram, tapi di pihak lain tidak ingin membangun ingin masyarakat itu tetap kacau balau pada saat kacau balau barangkali ada kesempatan kita ingat kadang-kadang ada golongan manusia ya. supaya masyarakat takut dalam suatu desa atau perkampungan membuat ya membuat ada suatu kampung tertentu, desa tertentu, di sana ada makhluk jadi-jadian barangkali. Sehingga ini takut keluar rumah. Baik laki-laki maupun perempuan, tua apalagi anak-anak. Pada kesempatan itulah mereka berbuat semau-maunya, entah itu mencuri dan lain sebagainya. Ini memang keadaan masyarakat kalau tidak iman dan tidak takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Satu pihak ingin sesuatu yang baik, tapi di pihak lain ingin tetap keadaan tidak tenteram dan kacau balau. Wa yudhiqu ala menyatukan yang lain bahkan yang satu kelompok satu membunuh kelompok yang lain ini kalau dalam ukuran desa kalau ukuran dunia ya krisis teluk yang barangkali bapak dan ibu mengetahui itu adalah semacam siksa Allah juga antara satu negara dengan negara lain tidak mempunyai pandangan yang sama terhadap kesejahteraan hidup di dunia ini kalau sampai terjadi perang misalnya maka berapa korban yang akan terjadi mungkin sampai puluhan bahkan ratusan ribu dari bangsa satu dan bangsa yang lain Al-Quran memang menjelaskan ya Al-Quran itu suatu mukjizat yang tidak pernah usang tidak pernah out of date kata orang sekarang. Baik masyarakat masih sederhana maupun masyarakat yang sudah paling modern sekarang. Siksa Allah agar dan eh, itu wujudnya bisa berubah-ubah dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Kalau manusia, golongan-golongan bangsa satu bangsa lain sudah tidak cocok, yang satu membuat senjata, senjata diperjualbelikan, ya, senjata ini lain tidak, paling tidak untuk menakuti bangsa lain, bahkan kadang-kadang menakuti rakyatnya sendiri. Ya, kadang-kadang begitu. Ya menakuti bangsa lain atau menakut-nakuti rakyatnya sendiri. fakadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Insyaallah demikian. Apabila suatu penduduk negeri, penduduk kampung, penduduk desa, penduduk suatu negara amanu wattaqau mereka yakin akan kekuasaan Allah, kesan Allah, tuntunan Allah. Wattaqau mereka melaksanakan perintah as-sama'i Sungguh kami Allah akan membuka berbagai macam pintu rezeki. Ya. Dari langit. Hujan-hujan yang turun menyuburkan tanah mendatangkan produksi yang berlimpah-limpah yang bisa mencukupi semua manusia. Demikian juga Allah dengan niatan yang baik dari manusia-manusia yang beriman dan bertakwa dengan ilmunya yang tinggi dapat menggali semua kekayaan yang ada dalam bumi bahkan yang ada di lautan itu pun dimanfaatkan untuk serata manusia. Ya, barokatin nasama'i wal ard. Walakin kadzabu. Tapi sebagian mereka itu mendustakan akan kekuasaan Allah. Lingkungan dirusak. Sehingga musim hujan tidak teratur lagi Hujan turun bukan suatu merupakan suatu berkah, tapi hujan menjadi banjir yang merugikan lingkungan bahkan manusia, binatang dan sebagainya yang ada di daerah tersebut. Karena kebesaran manusia ini pula apa yang dihasilkan oleh bumi dan lautan tidak digunakan untuk kesejahteraan manusia tapi untuk menyiapkan apa itu senjata entah itu racun-racun yang bisa mendatangkan kesusahan bagi manusia kalau sudah demikian bagaimana lanjut daripada ayat tersebut fa'aqadnahum bima kami yaksiku maka kami akan melakukan tindakan ini firman Allah Tindakan karena apa? Timakan yaksikun. Karena tingkah laku mereka, karena yang diusahakan oleh mereka sendiri. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi kekuasaan Allah itu kadang-kadang ditunjukkan secara langsung. Ya, banjir, topan, gempa, tapi kadang-kadang juga lewat tangan-tangan manusia sendiri. Warul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak, telah nyata berbagai kerusakan di darat dan di lautan. Karena apa bima kasabat aidin nas? Karena ulah manusia, karena ulah manusia. Tapi akhirnya toh ini semacam siksa agar seolah-olah kehakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalau ada berbagai macam perbedaan pendapat yang saling bermusuhan seharusnya tidak terjadi. Kalau kita menjadi orang mukmin yang benar-benar ingin mendapat dalam kehidupan kita ini menyatukan pendapat yang positif ya. yang konstruktif yang mendatangkan kebaikan baik kehidupan kerohanian kita demikian juga kehidupan dalam memenuhi kebutuhan jasmani kita. ayati la'allahum yafqahun. Ya. Renungkan, fikirkan. Itu perintah Allah. Kaifa nusarriful ayat? Bagaimana kami Allah maksudnya? hidupnya sejahtera jadi tidak sejahtera. Contoh yang jelas ya, negara kecil Kuwait itu negara yang paling kaya di dunia. Tapi sejak tanggal 2 Agustus 1990 karena diserbu oleh Irak maka orang-orang Kuwait terutama tidak pernah ada ketenangan dari si kebutuhan pokoknya pun sulit mereka mendapatkan. Ini suatu contoh banyak kita berpikir masyarakat kita yang tenang, tenteram ini pun kalau tidak kita syukuri pada Allah pada suatu saat pun mungkin saja antara kita yang satu dengan yang lain tidak rukun bisa saja tidak rukun. Kalau misalnya ada yang memulai menghina-hina agama, menghina kitab suci Al-Quran, menghina Rasulullah sebagai Sayyidul Mursalin, bisa saja dia rasanya rukun, Tidak ada apa-apa, semua bekerja untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Tapi kalau ada semacam itu bisa saja yudhiqa ba'dakum ba'sa Bisa saja yang satu memusuhi yang lain, yang satu mengintai-intai yang lain, yang satu mencurigai yang lain. ayat yang asalnya makmur jadi kekurangan yang asalnya kekurangan tidak perlu berkecil hati yang eh, asalnya kekurangan asal kita iman dengan takwa pada Allah insya Allah Allah akan mendapatkan berbagai macam barokah dalam kehidupan kita wa mayyattaqillaha yattaqillaha yaj'al wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu firman Allah barang siapa bertakwa pada Allah yaj'alhu mahraja niscaya Allah mencarikan jalan keluar wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah pasti memberi rezeki ya, dari jalan manapun yang mungkin manusia tidak tahu syaratnya adalah itu takwa Allah. Jadi kita harus memahami apa yang terjadi di dekat kita atau di negara yang jauh daripada kita. Bahasa Ya itu untuk mawas diri, untuk introspeksi. Sudahkah kita ini beriman dan bertakwa? Sudahkah kita ini mensyukuri nikmat Allah? Sudahkah kita menghayati betapa kekuasaan Allah baik itu mendatangkan keselamatan, menyelamatkan dari berbagai macam kesulitan ataupun pada suatu saat kalau hamba-hamba ini pada ingkar pada kafir Allah pun maha kuasa untuk menurunkan siksaannya A'udhu biwajhik demikian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tetapi kaummu wahai Muhammad mendustakan atas ayat-ayat itu jelas-jelas bahwa Allah itu maha kuasa mereka tidak mengakuinya masih mengambil sesembahan lain orang-orang musyrik yang dimintai untuk mendatangkan rezeki, untuk menolak segala bala. Ini kedustaan daripada orang-orang musyrik. hanya Allah saja yang benar atas segala kekuasaannya. Assalamualaikum, lastu alaikum biwakil. Ini sudah saya jelaskan berulang kali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah dengan wahyunya membimbing manusia kepada jalan yang benar jalan yang diridhoi diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu yang membawa manfaat bagi dirinya bagi keluarganya bagi masyarakatnya bagi kemanusiaan pada umumnya dan dilarang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang merusak dirinya, merusak keluarganya, merusak masyarakatnya. Ini contohnya banyak. Diperintah sholat pun mendatangkan manfaat bagi dirinya. Orang-orang sholat yang khusyuk, ini akan mendatangkan ketentraman dalam dirinya Orang yang sholat yang khusyuk akan menyandarkan setelah hidup dan matinya pada zat yang maha kuasa itu Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintah kalau punya harta yang cukup nisabnya mengeluarkan zakat. Sebab di dalam harta itu adalah hak fakir miskin yang harus dikeluarkan. Kalau ini dilaksanakan insya Allah hukuman antara yang kaya dan miskin itu akan serasi akan harmonis yang kaya menyatuli yang miskin yang miskin akan hormat pada yang kaya tidak ada iri mengiri antara kedua kelompok ini diperintahkan juga melakukan salmu Ramadan atau puasa-puasa sunat yang lain maksudnya tidak lain dan tidak bukan selain ya, menurut firman Allah sendiri agar kita menjadi orang yang takwa ada hikmah-hikmah yang ada dalam puasa menjadikan orang jadi sabar menahan derita sebab kehidupan ini selain ada yang enak kadang-kadang juga Allah memberikan cobaan yang berupa penderitaan dengan puasa kita terlatih untuk bersabar menghadapi penderitaan. Itu yang berupa perintah. Semua perintah itu ada manfaat yang dirasakan oleh orang mukmin untuk dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Demikian juga larangan-larangan. Orang mukmin dilarang minum khamr misalnya. Orang mukmin dilarang berjudi Orang mukmin harus menjauhkan diri dari perbuatan zina. Ini manfaatnya jelas, baik ketentraman diri maupun ketentraman masyarakat akan terwujud dengan baik. Ini diutusnya Rasul itu membawa tuntunan-tuntunan begini supaya ini dilaksanakan setiap manusia ya setiap manusia dulu saya jelaskan Sebab kalau wahyu Allah sudah disampaikan maka andaikan ada orang yang tidak taat kalau Allah mau mengampuni berkehendak mengampuni ya Allah itu adalah maha pengampun tetapi sebaliknya kalau Allah tidak mengampuni orang yang melanggar perintahnya tidak melaksanakan perintah perintahnya Kau melanggar larangannya ini Allah itu juga maha adil mungkin orang yang demikian akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun di akhiratnya ya. likulli nabai mustaqar wa sawfa Al-Quran ini adalah pemberitaan tentang kehidupan yang ada di dunia dan juga berita kabar di balik kehidupan dunia. Dan berita itu adalah berita yang benar. Berita di balik kehidupan dunia, kalau tadi yang di dunia sudah kita jelaskan. Adanya surga, adanya neraka, adanya pahala dan adanya siksa. Ini semuanya benar. Siapa yang dijanjikan dengan pahala surga? Yang jelas adalah orang-orang mukmin yang beramal soleh. Eh, orang-orang mukmin yang beramal soleh. banyak janji Allah. Ya. Ada anar, ada neraka dengan berbagai macam tingkatnya. Dengan berbagai macam jalan masuk pintu-pintunya. Ya, kalau surga juga demikian. Berbagai macam tingkat dan jalan masuknya banyak. Nampaknya menunjukkan gambaran orang berbuat kebajikan di dunia ini jalannya Tapi jalan untuk melanggar larangan Allah atau tidak melaksanakan perintah Allah itu jalannya juga banyak. Oleh karena itu jalan masuk neraka itu juga banyak. Tingkat-tingkat neraka juga banyak. Dan oleh karena itu kita harus waspada. Ya, harus waspada setiap saat. Bisa saja kita karena tidak pilih-pilih memakan rezeki yang halal bisa menyebabkan masuk neraka. Nauzubillah. Karena kita dipercaya jadi pemimpin misalnya tidak jadi pemimpin adil, bisa saja itu menyebabkan kita masuk eh, salah satu jalan ke neraka. Nauzubillah. Banyak jalan-jalan yang membawa keselamatan dan sebaliknya banyak pula jalan-jalan berita-berita wahyu-wahyu yang ada dalam Al-Quran demikian juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hendaknya kita memperhatikan sebagai tuntunan agar kita ini syukur ya, kalau jalan kita itu jalan yang lurus jalan yang lempeng sirat yang mustaqim sehingga tidak menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang akhir daripada akhir tujuannya adalah rahmat Allah yang besar yaitu surga Jannatul Naim. Sekali lagi saudara kaum muslimin dan pendengar yang berbahagia kewaspadaan kita jangan sekali-sekali jangan sekejap pun kita ini lengah setiap kelengahan ini setan selalu ada di sekeliling kita walaupun ya walaupun Allah itu mengirim juga namanya hafabut yang menjaga kita tapi kalau kita sendiri lengah kalau kita kita sendiri sempurna maka berbagai macam bahaya itu ada di sekitar kita sekali lagi kalau kita ini harus waspada baik siang malam bersama-sama dengan orang banyak atau di dalam sendirian apa yang kita baca barangkali bisa saja itu kalau kita tidak selektif, tidak pilih-pilih itu bisa juga menyesatkan kita wallahu muwaffiq ila akwamit Allah yang memberi taufik pada jalan yang lurus. Mudah-mudahan dengan hidayah serta taufiknya kita ini diselamatkan dari segala macam cobaan baik di dunia maupun di akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.